dalam kitab beliau lusa Saliki ila Alfiyati bin Malikin setelah selesainya penjelasan mengenai mubtada' dan khobar, beliau memasuki penjelasan mengenai kana wa akhawatuha. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala mengenai kana wa akhawatuha ini, yaitu mengenai kana dan saudari-saudarinya. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-142 sampai bait yang ke-146. Di mana beliau rahimahullahu taala mengatakan Tarfa'uka nal mubtadas man wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما Maka beliau kemudian menjelaskan mengenai Kana dan saudari-saudarinya ini, beliau mengatakan, Tarfa'u kanal mubtadasman. Kana itu merofakkan mubtada menjadi isim. Artinya menjadi isim kana. Ketika ada jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, kemudian kemasukan kana, maka mubtada' tersebut menjadi isim kana. Dan dia itu marfu. Wal khobar tansibuhu. Dan khobar mubtada' tersebut itu dinasobkan oleh kana menjadi khobar kana. Kakana sayyidan Umar. Contohnya adalah kana sayyidan Umaru. Asalnya adalah kana Umaru sayyidan. Umar dahulu adalah seorang tuan atau seorang majikan. Maka tadinya jumlahnya adalah Umaru sayyidun. Mubtada marfu, khobar marfu. Kemudian setelah kemasukan kana, maka Umaru sebagai yang tadinya mubtada menjadi isim kana dan tetap marfu. Dan khobarnya tadinya sayyidun marfu karena adanya kana menjadi nasab menjadi khobar kana. Kana Umaru sayyidan. Kemudian kakana dhallabata adha asbaha dan beramal seperti kana yaitu dhalla bata adha dan asbaha. Beliau kemudian menyebutkan saudari-saudari dari kana yang nanti akan uh, dijelaskan masing-masing maknanya. Kemudian amsa wasoro laisa zala bariha. Demikian juga beramal seperti kana yaitu amsa, soro, laisa, zala dan bariha. Kemudian fati'a awan fakka wa hadhil arba'ah Kemudian juga saudari Kana yaitu Fati'ah dan Infakka. Dan keempatnya ini, keempat yang dimaksud yaitu empat yang terakhir. Yaitu Zala, Bariha, Fati'ah, dan Infakka. Lishibahi nafyin au linafyin mutba'ah. Maka baik Zala, Bariha, Fati'ah, dan Infakka itu beramal seperti amalan Kana ketika ada sesuatu yang menyerupai penafian. Atau ada penafian yang mendahului keempat fi'il ini. Wa mithlu kana dama masbuqan bima dan juga beramal seperti kana yaitu dama yang didahului oleh ma. Ka'ati ma dumta musiban dirhama Contohnya adalah autima dumta musiban dirhaman. Eh, Berilah selama engkau masih mendapatkan satu dirham. Maka kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk subbab ini yaitu amalu kana wa akhawatiha wa ma yushtaratu lidzalika amalannya, karena dan saudari-saudarinya, dan apa-apa yang disyaratkan supaya karena dan saudari-saudarinya itu dapat beramal. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai keempat bait ini. Lamma faragha bin Malikin rahimahullahu minal kalami alal mubtada'i wal khabari setelah Ibnu Malik rahimahullahu taala selesai menjelaskan mengenai mubtada' dan khobar, syara'a fi dzikri nawasikhil ibtida'i. Ya, syara'a fi dzikri nawasikhil ibtida'i. Beliau kemudian memulai menyebutkan atau menjelaskan mengenai nawasikh dari ibtidai. Nawasih dari susunan mubtada dan khobar. Wahiyya tatun. Dan nawasih itu ada enam. Thalathatun minha af'alun. Dan tiga dari nawasih tersebut itu berupa fi'il. Wahiyya kana wa akhawatuha. Yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya wa af'alul muqarabati dan juga yang kedua adalah fiil-fiil muqarabah. Kemudian wa dhanna wa akhawatuha. Kemudian yang termasuk juga fiil, nawasikh yang berupa fiil adalah dhanna dan saudari-saudarinya. Wa thalathatun minha hurufun. Dan tiga dari nawasikh tersebut itu berupa huruf-huruf. Wahia yaitu ma wa akhawatuha. Nawasikh yang berupa huruf yang pertama adalah ma dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhawatuha. Dan inna dan saudari-saudarinya. Walanna, fiatu lil jinsi. Ya, walanna fiatu lil jinsi. Dan la fiyah lil jinsi. Maka ketiganya, yaitu ma dan saudari-saudarinya, inna dan saudari-saudarinya, dan la nafiyah lil jinsi, itu adalah nawasih yang berupa huruf. Walikulli naw'in babun mustaqillun. Dan untuk masing-masing dari nawasih tersebut, itu ada babnya masing-masing, ya, babnya tersendiri. Watasmiyatuha bin nawasikhi Ya, dan mengapa eh, yang disebutkan tadi, enam tadi, itu disebut sebagai nawasikh? Nah, penamaannya sebagai nawasikh, li'annan naskho fil lughati yutlaku alal izalati. Karena yang namanya an-nasakh, ya an-nasakh yaitu secara umum penghapusan atau penghilangan, yaitu secara bahasa itu disebutkan atau digunakan untuk menyebutkan al-izalah ya, al-izalah. Jadi identik dengan yang namanya penghapusan. Ya, apa yang dihapus? Wa hadhil af'alu wal hurufu tuzilu hukmal mubtada'i wal khobari. Karena fiil-fiil tadi dan juga huruf-huruf tadi itu menghilangkan atau menghapus hukum mubtada' dan khobar. Wa tughayyiruhu dan mengubah hukum mubtada dan khobar tadi. Ya, nanti misalnya eh, isim kana atau maaf khobar kana yang tadinya marfu menjadi mansub ya, atau isim inna yang tadinya marfu menjadi eh, mansub. Jadi hukumnya itu dihapus kemudian diubah. Nah, kemudian fakana wa akhawatuha tarfa'ul mubtada'a wa yusammasmaha. Maka kana dan saudari-saudarinya itu merofakkan mubtada wa yusamma ismaha dan kemudian dinamakan sebagai isim kana dan saudari-saudarinya ya, menjadi isimnya. Wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha dan kana dan saudari-saudarinya itu menasobkan khobar dan kemudian dinamakan sebagai khobarnya. Wa qad dzakara ibn Malikin thalathata asyara fi'lan. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau menyebutkan 13 fi'il. Wahia min haitsul amali thalathatu aqsamin. Dan ke-13 fi'il tersebut dari sisi amalan yang dilakukan oleh fiil-fiil tersebut itu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Al-awwalu, jenis yang pertama, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Ya, ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Maka di antara fiil-fiil tersebut itu ada yang beramal dengan amalannya kana, artinya merofakkan mubetadak menjadi isimnya, kemudian menasobkan khobar menjadi khobarnya. Ya. Merofakkan mubetadak menjadi isimnya, kemudian menasobkan khobar menjadi khobarnya. Dan beramalnya itu tanpa adanya syarat. Tetapi di sini ada catatan kaki, ai mimma yudhkaru fil qismainil akharaini. Yang dimaksud syarat di sini yaitu syarat yang disebutkan di dua jenis atau dua macam yang lain. Artinya nanti ada jenis yang kedua dan ketiga. Yang dimaksud syarat itu syarat yang disebutkan di situ. Ya. Wa illa ya dan kalau yang dimaksud syarat itu bukan syarat yang disebutkan dalam dua macam yang lain tadi, dua jenis yang lain tadi, fa laha syurutun ammatan. Karena fiil-fiil yang ada dalam e, kana dan saudari-saudarinya itu tetap memiliki syarat-syarat. Ya, namun syarat-syarat yang umum. Tusyarikuha fiha baqiyatul af'ali yang seluruh fiil-fiil yang ada dalam kana dan saudari-saudarinya tersebut itu sama ya sama-sama berserikat ya sama-sama berserikat sama-sama memiliki syarat yang umum ini ya, jadi yang dimaksud dengan bila syartin itu adalah syarat yang akan disebutkan pada dua jenis yang setelah ini Wahia syurutun tufhamu mimma sayati tafsiluhu fil babi. Yaitu syarat-syarat yang itu akan dipahami, yang akan dapat dipahami pada perincian yang akan datang nanti penjelasannya di babnya. Mithlu, contoh dari syarat tersebut, al-awwalu yang pertama, an muha anha yaitu isimnya itu diakhirkan dari fiil-fiil tersebut. Artinya datangnya setelah fiil eh, fiil-fiil nasih tersebut. Itu syaratnya. Syarat umum. Kemudian afani, syarat umum yang kedua, laisa la yajuzu taqaddumu khabariha 'alaiha 'alal qaulil mukhtari. Nanti fiil laisa itu tidak boleh khobarnya itu didahulukan. Ya, menurut pendapat yang terpilih. Artinya pendapat yang dipilih oleh penulis. Kemudian ats syarat umum yang ketiga wamin syurutiha dan diantara syaratnya ya, syarat dari fiil-fiil tersebut supaya dapat beramal seperti kana alla yakuna khabaruha jumlatan insya'iyatan. Ya, jadi di antara syarat umum tersebut itu adalah bahwa khobarnya, khobar dari fiil-fiil nasikh tersebut tidak boleh berupa jumlah insya'iyah. Ya, jadi kita ya, mengetahui bahwa dalam balaghah ya isnat atau jumlah itu ada yang berupa khobariyah dan juga ada yang berupa insya'iyah. Ya, secara umum insya'iyah itu kandungan maknanya itu belum ada sebelum kata tersebut diucapkan. Roji' an-nahwal wafiyah, ya ini dapat di dilihat kembali e, syarat-syarat ini di kitab An-Nahwul Wafi Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata Sittin wa Arba'ina wa Khomsi Mi'atin. Pada halaman 546. Kemudian kita kembali ke atas. wahua huwa thamaniyatu af'alin. Bitarti beni malikin. Ya, wa huwa thamaniyatu af'alin Bitarti beni malikin. Dan dan fiil-fiil yang beramalan tanpa syarat tadi, yaitu beramal Eh, merofakkan mubtada menjadi isimnya, kemudian menasobkan khobar menjadi khobarnya, itu ada delapan fiil mengikuti urutan yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Wahia kana dhalla bata adha asbaha amsa soro, yaitu kana dhalla bata adha asbaha amsa dan soro. Kemudian laisa. Ya, maka kedelapan fiil ini itu beramal tanpa syarat. Nahwu contohnya di sini laisa taqtiru mahmudan. Ya, tidaklah uh, ya, berhemat yang terlalu ketat ya, itu bukanlah merupakan hal yang terpuji. Ya, maka di sini at taktiru itu adalah isim laisa, dia marfu, kemudian mahmudan khobar laisa yang mansub. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-54, Wa kana rabbuka qadira. Dan adalah Rabbmu maha kuasa. Fakana fi'lun madin naqisun. Maka kana adalah fi'il madhi yang naqis. Yarfa'u lisma wa yansibul khobaro. Yang fi'il tersebut itu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Rabbuka ismuha marfu'un. Dan lafat Rabbu yang ada pada Rabbuka adalah isim kana yang marfu'. Wal kafu mudhafun ilaihi. Dan kaf yang ada pada rabbuka adalah mudhaf ilaihi. Qadiron khobaruha mansubun bil fathati. Dan qadiron itu khobar kana yang mansub dengan fathah. Athani, jenis yang kedua, Ya, kalau dilihat dari sisi amalannya, ya jenis yang kedua dari fiil-fiil tersebut dilihat dari sisi amalannya, ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Ya. Ma ya'malu bi syarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Jenis yang kedua bahwa fiil-fiil tersebut beramal. Ya, beramal artinya tadi merofakkan isim dan menasabkan khobar, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Didahului oleh penafian. Ya, didahului oleh penafian atau didahului oleh larangan. Ya, atau didahului oleh doa. Wahua arba'atun. Dan fi'il yang beramal dengan syarat ini, yaitu syarat didahului oleh penafian, larangan, atau doa, itu ada empat fi'il. Yang pertama, zalallati mudari'uha yazalu. Yaitu zala. Namun zala di sini yang mudari'nya adalah yazalu. Mengapa sampai perlu ditekankan demikian? Kita lihat catatan kaki. ya. zalallati mudari'uha yazalu laisa laha masdarun musta'malun Zala yang mudoriknya adalah yazalu itu tidak memiliki masdar yang digunakan. Kemudian amma zalallati mudari'uha yazilu ya maka di sini ada yang mudhari'nya lain. Adapun zala yang mudoriknya adalah yazilu, famasdaruha azzailu. Maka masdarnya adalah azzail. Ya, zailun. Kalau yang tadi zala yazalu tidak memiliki masdar, zala yazilu itu masdarnya azzailu. Wahia fi'lun tammun laisat minal af'alin nasikhati. Ya, maka Eh, zala yazilu ini itu adalah fiil yang tam. Ya, fiil yang tam yang tasrifnya itu sempurna. Ya, bukan termasuk dari fiil-fiil yang nasih, Ya, bukan fiil-fiil yang tadi mengubah uh, status mubtada menjadi isimnya, kemudian uh, khobar menjadi khobarnya. Wa ma'naha dan makna dari zala yazilu mayyaza wa fasola yaitu e, memisahkan ya dan membedakan ya memisahkan dan membedakan ya nahwu contoh dari zala yazilu ini zil kutubaka an kutubi ya zil kutubaka an kutubi ya pisahkanlah buku-bukumu dari buku-bukuku ya, atau bedakanlah, tandailah ya, e, buku-bukumu dengan buku-bukuku. Kemudian wakadha zalallati mudhari'uha yazulu. Ya, ini ada mudhari yang ketiga dan demikian juga zala yang mudhari'nya adalah yazulu. Fa innaha fi'lun lazimun. Ya, maka zala yazulu ini itu termasuk dalam fiil yang lazim. walaysat minal af'alin nasikhati. Ini juga bukan termasuk fiil nasikh. Bukan termasuk fiil yang tadi mengubah mubtada menjadi isimnya, kemudian mengubah khobar menjadi khobarnya. Wa ma'naha dan makna dari zalayazulu itu adalah halaka faniya wantakola. Ya, maknanya adalah halaka ya musnah, fania ya binasa, dan intakola ya berpindah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-41, Innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Ya wala zalata dan sungguhnya jika keduanya lenyap ya, dan seterusnya. Maka di sini zala yazulu itu maksudnya adalah ya lenyap ya. Kemudian musnah, binasa dan berpindah. Wa masdaruha azzawalu dan masdar dari zala yazulu ya masdar dari zala yazulu adalah az wa sa'adzkuru dzalika insyaallahu. Dan saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala akan menyebutkan hal tersebut insyaallah. Kemudian kita kembali ke atas. Kemudian wa bariha. Ya, kemudian fiil yang kedua adalah bariha wa fati'a. Kemudian fati'a kemudian wangfakka, kemudian infakka. Famithalun nafi, ya tadi eh, karena harus didahului oleh penafian, larangan, atau doa. Maka contoh yang penafian, lazalal bardu korisan. Ya, lazalal bardu korisan. Dinginnya, ya senantiasa menusuk ya, atau senantiasa sangat dingin. Maka zala di sini didahului oleh penafian yaitu la. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat ke-118 wala yazaluna mukhtalifin tetapi mereka senantiasa ya, berselisih pendapat Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat ke-91 Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa Mereka berkata ya, kami akan terus menyembah ya patung anak lembu ini sampai Musa kembali kepada kami. Ya, maka tadi la yazaluna itu didahului penafian, kemudian lan beroha itu juga didahului oleh penafian. Kemudian waqad yakunun nafyu muqaddaron dan terkadang penafian tersebut itu ditakdirkan. Artinya secara fisik ya secara eh, kata itu tidak ada. Ya, tidak tampak adanya penafian dalam kalimat atau jumlah tersebut. Namun ditakdirkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-85, Tallahi tafta'u, ya tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Ya tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Demi Allah, ya senantiasa engkau mengingat Yusuf. Maka ai la tafta'u. Ya, walaupun di situ tidak ada la, tapi yang ada la yang ditakdirkan di situ. Jadi tallahi la tafta'u tadhkuru Yusufa. Maka di situ ditakdirkan penafiannya. Wa mithalun nahyi dan contoh dari penafian maaf ya contoh dari wa mithalun nahyi ya contoh dari larangan yaitu la tazal muhsinan ma'ishta ya la tazal muhsinan ma'ishta ya jadilah engkau orang yang senantiasa berbuat baik selama engkau hidup maka la yang di situ adalah la nahiyah ya sehingga tazal di situ menjadi Majak zoom. Qala syairu dan seorang penyair mengatakan Ya sahi syammir la tazal dzakirul mau tifanisyanuhu dolalun mubinu Wahai ya sahabatku ya persiaplah untuk kematian dan senantiasalah engkau mengingat kematian. Karena melupakan kematian itu adalah kesesatan yang nyata. Atau kita lihat catatan kaki yang terkaitan dengan syair ini. Sahi, ya, tadi kan awalnya sahi, itu adalah munadan murakhamun. Jadi sah yang ada di situ adalah munadan murakhamun, munada yang dilakukan tarhim di situ. Apa yang dimaksud dengan tarhim? Wat tarkhimu hadfu akhiril munada. Yang dimaksud dengan tarhim adalah menghapus atau membuang akhir dari munada. Wal aslu, maka asal dari sahih adalah ya sahibi. Ya, jadi asal dari sahi adalah ya sahibi. Wa huwa tarkhimun ghairu qiyasiyin. Dan tarkhim yang ada pada sahi ini itu adalah tarkhim yang bukan qiyasi. Li'annahu nakiratun. Ya karena ini adalah nakirah. Wal qiyasu dan qiyasnya alla yurakhamu mimma laisa akhiruhu ta'an. Ya, kalau mengikuti kiasnya, ya mengikuti kiasnya, maka tidak tidak ditarhim munada yang akhirnya bukan tak. Ya, jadi yang di, ditarhim itu kalau menurut kias, yang ditarhim, yang dihapus, akhirnya itu hanya yang akhirnya tak. ilal alama, ya kecuali kalau itu adalah alam, ya nama syamir, kemudian syamir yang ada pada syair tadi itu adalah fi'lu amrin, yaitu fi'il amr. Apa maknanya? Ai ista'idda lil mauti, yaitu persiapkanlah dirimu untuk kematian. Ya, persiapkanlah dirimu untuk kematian. Bil amalis solihi, ya persiapkanlah dirimu untuk kematian dengan melakukan amalan yang solih wa taubatin nasuhi ya, dan melakukan taubat yang tulus wal khuruji min huquqil ibadi dan kalau uh, dosa yang kita lakukan maksiat yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak hamba ya berkaitan dengan hak orang lain maka kita harus ya menghalalkan atau membuat kita terbebas keluar dari dosa kita yang berkaitan dengan Nah, hak orang lain. Ya, meminta maaf, kemudian kalau merugikan ya perlu mengganti dan lain sebagainya sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat. Maka eh, ini eh, yang dimaksud dengan hmm, bait tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Wa mithalut du'ai dan contoh dari eh, beramalnya fiil-fiil tadi yang kemudian didahului oleh doa. Ya, yaitu la zala baitukum ma'muron bi Ya, ini maknanya doa. Semoga rumah kalian ya senantiasa dipenuhi oleh ketaatan kepada Allah. al qismu jenis yang ketiga dari fiil-fiil yang beramal seperti kana yaitu merofakkan isimnya kemudian menasobkan khobarnya yaitu ma ya'malu bi syarti an tasbiqahu ma atau kalau lengkapnya ya ma ya'malu bi syarti an tasbiqahu mal masdariyatu dzarfiyatu yaitu fiil yang beramal ya beramal tadi merofakkan isim kemudian menasobkan khobar asalkan didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Apa maksud dari ma masdariyah dzarfiyah? Wa ma'nal masdariyati dan makna dari al masdariyah itu adalah annaha tuqaddaru bil masdari. Yaitu fiil tersebut itu uh, ditakdirkan dengan masdar ya fiil yang didahului ma tersebut ditakdirkan sebagai masdar karena ma-nya adalah ma masdariyah apa takdirnya wahwa ad-dawamu ya wahwa ad-dawamu karena madama ya ini khusus untuk dama maka kemudian madama maksudnya adalah ad-dawamu wa dzarfiyati dan makna dari adz-dzarfiyah liniyabatiha anidz karena itu menggantikan atau mewakili zorof, Ya, apa zorofnya huwa al-muddatu. Ya, yaitu al-muddah, ya, selama. hadzal qismu khosun bidama. Maka yang beramal kalau didahului oleh mamas dari dhorfiyah ini hanya khusus untuk dama. Nahwu contohnya, La ashabuka ma dumta munharifan. La ashabuka ma dumta munharifan. Aku tidak akan membersamaimu ya selama engkau masih menyimpang. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-31 wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Ya, pada surat Maryam ayat 31 wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Dan dia yang memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ai maksud dari madum tu hayyan yaitu muddatadawami hayyan ya, selama aku masih hidup. Ya. Kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qawlihi tarfa'uka nal mubtada ila akhirih. Maka ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala yaitu kana merofakkan mubtada ya sampai akhir. Ai yang maksudnya adalah Ya, ai maksudnya adalah tarfa'u kanal mubtada'a halata kauni hisman laha, ya. Bahwa kana itu merofakkan mubtada, ya, kemudian menjadikan keadaannya sebagai isim bagi kana tersebut. Wal khobaru tansibuhu dan khobar itu kana menasobkannya. Kakana sayyidan Umar. Contohnya adalah kana sayyidan Umaru ai kana Umaru sayyidan. Ya, asalnya adalah kana Umaru sayyidan. Dahulu Umar adalah seorang tuan atau seorang majikan. Thumma dzakara akhawatikana. Ya, thumma dzakara akhawatikana. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan mengenai saudari-saudari kana wa annal arba'atal akhirata fit tartibi ya dan empat fiil yang terakhir dari urutan tersebut dan empat fiil yang terakhir yang disebutkan dalam urutannya Ibnu Malik yaitu tadi zala kemudian bariha kemudian fatia dan infakka itu tatbi'un nafyan au shibha nafyin ya, yaitu eh, diikuti ya atau mengikuti penafian atau sesuatu yang serupa dengan penafian. Wa makna ya maaf tadi wa annal arba'atal akhirata fit tartibi tatba'u nafyan au shibha nafyin. Bahwa empat fiil yang terakhir yang disebutkan dalam urutan Ibnu Malik tadi yaitu zala, bariha, fati'a, dan infakka, itu mengikuti penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian. Wa makna tatba'uhu, dan maksud dari mengikuti tadi, yaitu aitalihi wa taqa'u ba'dahu, yaitu meng menyertainya dan terletak setelah penafian atau sesuatu yang menyerupai penafian tersebut. Thumma bayyana annal fi'la dama fil amali mithlukana. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan bahwa fi'il dama itu beramal seperti kana fi amaliha yaitu dalam amalannya syarti ya namun dengan syarat an yasbiqahu mal masdariyatu dzarfiyatu didahului oleh ma masdariyah yang dzarfiyah walam yadhkur annaha masdariyatun dzarfiyatun. Dan di sini tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan bahwa ma ada ma tadi itu adalah ma masdariyah dzarfiyah. Hanya menyebutkan ma saja. Lidaiqil wazni, ya karena sempitnya wazan. Ya karena ini adalah syair, ya syair itu dibatasi oleh berbagai macam aturan Ya, salah satunya adalah panjang dari jumlah ya dan juga mungkin akhirannya. Maka karena keterbatasannya hanya disebutkan ma saja. Faktafa bil mithali. Maka beliau yaitu Ibnu Malik rahimahullah taala mencukupkan dengan contoh saja. Yaitu contohnya apa? auti madumta musiban dirhaman. Ya, berilah ya selama engkau masih mendapatkan satu dirham. Ya, maka di sini ma-nya itu sudah membawa makna masdariyah dzarfiyah. Ai muddata dawamika ya muddata dawamika musibanit dirhama. Selama engkau masih mendapatkan satu dirham au musibanil muhtaja atau selama engkau masih mendapatkan orang yang membutuhkan. Amma ma'ani hadhil af'ali, adapun makna dari fiil-fiil tadi, ya, ada 13 fiil yang disebut, makna-maknanya itu adalah fal fi'lu kana, maka fi'il kana yufidu ittisafal ismi bil khabari fil madhi. Maka kana itu menyifati isim atau membawa faidah penyifatan isim dengan khobar, namun untuk zaman yang lampau. Ya. Imma ma'alin qita'i, ya. baik itu dengan inqita, artinya ada uh, keterputusan di situ, tidak senantiasa, ya, tidak bersifat selalu. Nahwu kanal jawu sohwan. Ya, kanal jahwu maaf kanal jawu sahwan ya pada saat itu ya atau pada saat itu berarti telah lampau cuacanya cerah nah di situ ada ingkitok karena apa cuaca itu tidak selalu cerah ya artinya kemudian terputus menjadi mendung ya hujan dan lain sebagainya wa imma ma'alistimrori ya wa imma ma'alistimrori ya, dan bisa juga karena ini penyifatan isim dengan khobar untuk masa yang telah berlalu, namun membawa makna istimror, artinya dahulu seperti itu dan akan selalu seperti itu. Ya. Nahwu contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam surat Al-Furqan ya, ayat 54. Wa kana rabbuka qadira Ya, kalau ini dibawa pada makna ittisaful bil khabari fil mauti, ya ini menyifati pada masa lampau. Ya, pada saat tersebut Robmu itu maha kuasa, tapi istimror. Ya. Penyifatan Allah dengan maha kuasa itu ya baik dahulu, ya sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Jadi bisa bermakna in kita, bisa bermakna istimror. Kemudian yang berikutnya, fi'il yang berikutnya, wa dholla. Ya, fi'il dholla. Yufidu tisafa bil khobari fi jami'in nahari ghaliban. Maka dholla itu membawa makna penyifatan isim dengan khobar pada seluruh waktu siang hari. Ya, biasanya seperti itu. Ya, secara umum seperti itu. Nahwu contohnya dhallal jawwu mu'tadilan. Dhallal jawwu mu'tadilan. Ya, pada siang hari cuacanya itu hangat ya, atau pertengahan hangat. Maka pada seluruh siang tersebut itu cuacanya itu hangat. Wa qad takunu ma'na sara 'inda wujudi qarinatin. Dan terkadang dholla itu memiliki makna sor, ya, menjadi, ketika adanya suatu petunjuk. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa idha, ya eh, sebagaimana firman Allah taala dalam surat An-Nahl ayat ke-58 wa idha busyira ahaduhum bil untha dholla wajahuhu, muswadda. Ya, wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Dan apabila ya, dan apabila salah seorang dari mereka itu diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Ya maka jadilah wajahnya itu menjadi hitam ya atau maksudnya adalah merah padam ya karena lanjutnya lanjutannya adalah wa huwa kadhimun ya dan dia dalam keadaan sangat marah maka dhalla di sini bermakna sor ya menjadi ya kemudian lanjutannya yaitu wabata yaitu fi'il bata Nah, fi'il bata yufidu tisofa yufidu tisofa lismi bil khobari fi waqtil bayati. Bata itu bermakna atau dia itu faidahnya menyifati isim dengan khobarnya pada waktu bayat. Apa waktu bayat? Wahuwal lailu, yaitu pada malam hari. Nahwu, contohnya, batal harisu sahiron. Ya, pada malam hari, penjaga tersebut itu begadang. Kemudian wa adha dan fi'il adha maknanya adalah yufidu tisofalismi bil khobari fi waqtid duha. Yaitu penyifatan isim dengan khobar pada waktu duha. Nahwu contohnya adhat talibu nasyiton. Pada waktu duha, pelajar tersebut itu aktif. Ya, bersemangat. Kemudian watus katsiran bi bimakna soro. Ya, dan adha ini itu juga banyak digunakan untuk makna soro, menjadi. Nahwu contohnya adhal adhal hatifu daruriyan fi hadzal asri adhal hatifu daruriyan fi hadzal asri telepon genggam itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan pada zaman ini. Ya, maka adha di sini menjadi sor. Ya, karena ya, telepon genggam itu menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman ini. Wa asbaha, kemudian fi'il asbaha yufidu tisofalismi bil khobari fi waqtis sobahi. Yaitu asbaha itu bermakna penyifatan isim dengan khobar pada waktu ya, subuh. Nahwu contohnya atau waktu pagi. Nahwu contohnya asbahas sahiru mut'aban. Asbahas sahiru mut'aban. Pada pagi hari penjaga tersebut itu ya, kelelahan. Wa tusta'malu bima bima'na soro inda wujudi korinatin. Dan asbaha ini itu sering juga digunakan dengan makna soro ketika terdapat petunjuk yang menunjukkan akan hal tersebut. Nahwu contohnya Ausbahan naftu as, asbahan naftu da'amatas sina'ati. Ya, asbahan naftu da'amatas sina'ati. E, minyak itu menjadi penyangga industri. Maka asbaha di sini maknanya, adalah soro Ya asbahan naftu da'amatas sina'ati. Kemudian ya fiil yang berikutnya wa amsa. Ya fiil yang bermakna apa? Amsa itu yufidu ittisaf al bil khabari fi waqtil masai. Yaitu penyifatan isim dengan khobar pada waktu masa, ya pada waktu sore hari. Nahwu contohnya Amsal jawu baridan. Pada sore hari cuaca itu dingin. Kemudian fiil berikutnya soro ya wasoro yaitu soro. Apa itu soro? Yufidu tahawulalismi min halatihi ilal halatillati yadullu alaihal khobaru. Ya, yufidu ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu alaihal khobaru. Yaitu memberi makna perubahan isim dari keadaannya menjadi keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Ya, jadi perubahan isim dari keadaan isim menjadi keadaan yang ditunjukkan oleh khobar. Nahwu, contohnya, Sorol hadidu baban. Sorol hadidu baban. Ya, besi tersebut itu menjadi pintu atau gerbang. Kita lihat catatan kaki dalam hal ini. Di sini beliau menambahkan hunaka af'alun tusta'malu nasikhatan mithla soro fi ma'naha di sana sebetulnya ada fiil-fiil yang digunakan secara nasikhoh. Ya, dia nasih artinya dia itu eh, memiliki amalan, yang memiliki amalan yang mengubah status yang awalnya mubetadak dan khobar menjadi isim dan khobarnya. Ya. Kemudian secara makna itu dia memiliki makna soro menjadi. Ya, jadi dia menjadi e, nasikhoh, fiil tersebut, ya, fiil-fiil yang nasikh, kemudian secara makna itu bermakna soro menjadi. Minha di antara fiil tersebut itu adalah roja'a. Ya, roja'a. Ya, roja'a kita tahu asalnya adalah kembali. Tetapi ternyata dia bisa menjadi fiil nasikh yang memiliki makna soro. Contohnya adalah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan dah kalian itu menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ya, maka di sini, fi'il tarji'u di sini itu bermakna soro. Ya, fi'il yang asalnya roja'a ini bermakna soro. Mutafakun alaihi. Hadis ini adalah hadis mutafakun alaihi. Wa minha dan di antara fiil yang tadi menjadi nasikh dan bermakna soro irtadda. Ya, contohnya adalah fiil irtadda. Fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-96 yaitu falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basiro. maka tatkala telah tiba pembawa kabar gembira tersebut, ya, maka diletakkan baju gamis itu ke wajah Yakub, ya, ke wajahnya, ke wajah Yakub. Kemudian fartadda basiron. Maka dia menjadi dapat melihat. Ya, maka irtad dari situ bermakna soro. Dia menjadi dapat melihat. Wa minha ghoda. Dan antara tadi fiil yang e, beramal nasih, digunakan secara nasih dan bermakna soroh, itu adalah fiil ghoda. Kama fi qawli syairi. Sebagaimana dalam e, ucapan seorang penyair. Yaitu, Iza ghoda malikun billahwi mushtagilan, fahkum ala malikihi bilwaili walharobi. harobi. Ya, jika uh, seorang raja itu menjadi ya goda di sini menjadi berarti jika seorang raja itu menjadi sibuk dengan bersenang-senang maka hukumlah terhadap raja tersebut ya bil waili wal harobi ya, bil wal harobi ya dengan kebinasaan dan juga ya perampokan atau ai al kharabu wan nahbi. Maksudnya adalah dengan kehancuran dan dengan ya, perampokan. Wa minha dan di antara fiil yang digunakan menjadi nasikh dan bermakna soro itu adalah istahala. Ya, istahala itu di sini bermakna soro. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dalam firman, maaf, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastahalat ghoroban. Ya, fastahalat ghoroban. Ya, maka itu menjadi ya kemudian jadilah timba tersebut menjadi uh, timba yang besar. Ya, timba tersebut menjadi timba yang besar. Ai sorot Ya, maksudnya istahalat di sini maknanya adalah sorot, menjadi. Wal hadithu muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaihi. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari perawi yang sama. Wahuwa min fadaili Umar radhiyallahu anhu. Dan hadis ini itu merupakan salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena hadis ini itu berkisah mengenai mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau melihat dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenai timba yang menjadi besar ketika kemudian ya kemudian diangkat eh, uh, oleh uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wal dan yang dimaksud dengan ghorob di dalam hadis tersebut bi suku nirroi ya, maaf dengan sukunnya berarti fastahalat ghorban fastahalat ghorban uh, maka jadilah uh, timba tersebut itu menjadi timba yang besar wal ghorbu dan yang dimaksud dengan al ghorbu bi suku nirroi dengan mensukunkan ro yaitu ad-dalwul azimatu yaitu timba yang besar. Allati tutakhadhu min jildith thauri. Yaitu timba yang besar yang dibuat dari kulit uh, ya, sapi jantan. Unzur syarhat tashili libni malikin. Ya, ini dapat dilihat keterangan ini pada kitab syarah at-tashil tulisan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Sittin wa Arba'ina wa Thalathimi'atin, pada halaman 346. Kemudian Hasyiat al khudari bisa dilihat juga pada Hasyah al-Khudari, ini Hasyah terhadap Ibn, Syarah Ibnu Aqil, Al-Mujallad al-Awwala, pada jilid yang pertama, uh, Safhata Ithnataini maaf safhata ithnatai asyrata ba'da mi'atin pada uh, halaman 112. Kemudian kita kembali ke atas. Wa laisa, kemudian fiil berikutnya yaitu laisa, yufidu nafyal khobari anilismi Fiz zamanil hali indal itlaqi. Laisa itu membawa makna penafian khobar dari isim pada keadaan sekarang. Ya, secara mutlak. Ya, artinya kalau tidak ada petunjuk apapun, maka yang dinafikan ya, atau maknanya itu adalah khobar dinafikan dari isim pada keadaan sekarang. Ya, selama tidak ada petunjuk apapun. Ya. Nahwu contohnya laisatil maktabatu maftuhatan. Laisatil maktabatu maftuhatan. Perpustakaan tersebut ya, sekarang tidak buka. Ya, perpustakaan tersebut sekarang tidak buka. Ya, karena tidak ada petunjuk apapun maka maknanya adalah sekarang. Fa in wujida qarinatun tadullu ala annan nafya waqi'un fi zamanil madhi awil mustaqbali wajabal akhdhu biha. Namun jika terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa penafian tersebut itu terjadi pada zaman yang telah berlalu, zaman lampau, atau zaman yang akan datang, maka wajib mengambil petunjuk atau korinah tersebut. Ya. Artinya kalau tidak ada korinah berarti maknanya sekarang. Tapi kalau ada korinah, ya kita ikut korinahnya. Nahwu contohnya, laisal matoru nazilan amsi. Ya, laisal matoru nazilan amsi. Ya, hujan tidak turun kemarin, ya karena ada amsinya di situ. Maka kita wajib mengambil korinah amsinya. Wanahwu dan contohnya, laisat doifu musafiron ghodan tamu tersebut tidak berpergian besok. Ya, kenapa ada besok? Karena di situ ada ghodan di situ. Jadi dimaknai ya tamu tersebut tidak bepergian, tidak bersafar besok. Wa qad yakunul muradu minha nafyal hukmi nafyan mujarradan minaz zamani. Ya, wa qad yakunul muradu minha nafyal hukmi nafyan mujarradan minaz zamani. Dan terkadang bisa yang dimaksud dengan laisa itu adalah penafian hukum dengan penafian saja, mutlak ya, penafian semata. Ya, yang dia itu tidak mengandung atau terlepas dari zaman. Jadi hanya penafian saja. Ya, dia tidak terikat dengan zaman. Nahwu contohnya laisal ilmu sahlan. Ilmu itu tidak mudah, artinya tidak mudah cara untuk mendapatkannya. Maka itu mutlak ya. Dia penafian semata, dia berlaku baik dulu ya ilmu sulit didapatkan. Sekarang itu ilmu juga sulit didapatkan. Pada masa yang akan datang juga ilmu itu tidak mudah. Kemudian wa amma dan adapun mazala wa ma bariha wa ma fati'a wa manfakka adapun fiil-fiil yaitu mazala, ma bariha, ma fati'a dan manfakka fahadhil arba'atu tadullu ala mulazamatil khobari lilismi. Ya. Maka keempatnya ya yaitu mazala, mabariha, mafati'a, mafaka itu menunjukkan akan kebersamaan khobar dengan isim. Ya. Kebersamaannya bagaimana? Mulazamatan mustamirrotan latan koti'u. Ya, dengan kebersamaan yang terus-menerus dan tidak terputus. Au mustamirrotan ila waqtil kalami. Atau terus-menerus sampai waktu diucapkannya kalam tersebut. Ya, thumma tanqati'u ba'da waqtin tawilin au qasirin. Kemudian setelah diucapkan, ya kemudian terputus baik pada waktu yang lama atau sebentar. Fal awwalu, maka contoh yang pertama yaitu yang mustamir rotan latan tanqati'u yang terus-menerus dan tidak terputus. Mazalal adabu khilyata tolibil ilmi mazalal adabu khilyata talibil ilmi. Adab itu akan senantiasa menjadi e, perhiasan bagi penuntut ilmu. Maka itu mustamir terus-menerus dan tidak terputus. Ya karena yang namanya adab itu senantiasa menjadi perhiasan bagi penuntut ilmu. Wa mithalu dan contoh yang eh, kedua yaitu berarti yang mustamir rotan ila waktil kalami, kemudian summa koti'u, ba'da waktin towilin au kosirin Yaitu terus-menerus sampai waktu diucapkannya kalam tersebut. Ya, jadi kemudian summa tan tanqati'u ba'da waktin tawilin au qasirin, kemudian terputus setelah waktu yang panjang atau pendek, waktu yang lama atau sebentar. Itu contohnya apa? la yazalul khatibu mutakalliman. Ya, khatib tersebut masih berbicara. Ya. Maka pada saat diucapkannya kalam tersebut, khotib tersebut masih berbicara. Tapi apakah akan terus berbicara? Tentu tidak. Pasti tan tanqati'u, pasti terputus ya, pembicaraan tersebut. Namun entah pada waktu yang lama atau sebentar. Atau mafati asolihun munkiron. Ya, solih itu masih mengingkari. Ya, maka saat ini saat pembicaraan kalam tersebut itu solih masih mengingkari. Tapi pengingkaran tersebut pasti akan berhenti ya, entah pada waktu yang lama atau sebentar. Wa amma dama dan adapun dama ya fiil dama fatufidu ma'a ma'mulaiha istimrarul ma'na alladhi qablaha. Ya, maka dama ini itu membawa faidah bersama dua maf'ulnya, maknanya adalah istimrorol makna. Ya, makna yang terus-menerus. Ya, makna yang mana? Alladhi qablaha. Ya, yaitu makna yang datang setelah dama tersebut. Muddatan muhaddadatan ya muddatan muhaddatatan ya pada uh, tempo waktu yang terbatas ya atau apa batasannya hiya muddata thubuti makna khabariha lismiha yaitu selama makna khobarnya itu masih tetap ada atau makna khobarnya bagi is isimnya tersebut itu masih ada nahwu contohnya La ashabuka madumta muqasiron. La ashabuka madumta muqasiron. Aku tidak akan membersamaimu selama engkau masih lalai. Ya. Fanafyu, fanafyu suhbati, ya, maka penafian kebersamaan tersebut, yadumu bidawami waketin muayyanin muhaddadin. Ya, yadumu bidawami waqtin muayyanin muhaddadin. Ya. Maka penafian kebersamaan tersebut itu akan terus ada selama waktu tertentu yang terbatas. Ya. Apa waktu yang tertentu yang terbatas tersebut? Wahuwa muddatat taqsiri Ya. Atau wahuwa muddatut taqsiri yaitu selama uh, orang tersebut masih lalai. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.